wong Islam dukung demokratisasi agama itu untung tarugi. Orang yang kayak Gus Dur, orang-orang kelompoknya Gus Dur dulu berpikir untung. Untungnya begini. Jika non-muslim diberi kesempatan beribadah di Indonesia, maka imbasnya muslim yang minoritas di mana-mana juga diberi kesempatan. Sebagai imbalan mereka di dunia Islam nggak diapa-apain. Tapi orang-orang yang ekstremis nggak cara berpikir berbalik. Ya enggak. Kalau kita membiarkan non muslim ibadah artinya membiarkan kesyirikan. Terus jadi istihad sing liar. Tapi kita tahu kan di Ukraina misalnya orang Islam tertindas, di Myanmar sing ini, Myanmar teng daerah putih sing nembe Rohingya, nanti di Thailand di Patani, ini berarti tenggene Phuket ya. Macam-macam lah. Terus di Singapura apa di Filipina itu dulu yang kelompok apa Mindanao Eh, ini terjadi efek domino kan. Ya aku loh buatin bener teori ini Gus Dur atau siapa-siapa ndak ini saya cerita. Setelah ada begitu terus itu udah hanya Gus Dur. Zaman Ibnu Khaldun sudah bicarakan itu. Jadi kalau beli malih, jadi kalau suwon sampai nak seneng duit nggih monggo mawon, anggap mawon itu adenal jah wa adnal mal sing anak kue iso nentok no solatem. kowe nak buruwe wong kafir, gak iso nentokno perilaku agamaan ndak hanya gara-gara terlalu miskin lho kula niku ngrasakno kula niku kiai Kang kula niku kiai tenan sering dikelui santri sing melarat terus buruh teng Cina Gus kula niku biasa Gus goreng daging babi niku kula jek ra tersiksa tersiksa kula niku nak dikengken ngetro anake sekolah teng gereja dal kula cilik kula niku mondok tapi barokah melarat nasibe ngoten niku saya punya cerita lebih ngeri lagi. Ada temen miskin, buruh, negone wong itu wong ya non muslim. Dia agak perilaku sosialnya kacau. Gitu. Biasanya dek dek mau cukup kon ngeteroni gon-gon maksiat. Suatu saat bangkrut itu tenanan. di kayak kunci mobil pokoknya no paling ayu, yang mahku, Waduh, tahu ngaji Fatul Muin wong itu biasa. dek lagi sadar metu ikulonu nangis. Gus kula niku kualat mbek hadis kadal fakru ayakuna kufrun. Fakir ku mendekati napa? Kekafiran. Buat ini sing melarat-melarat ben tobat. Nak melarat temu ya rada musibah ben roh maksudnya. Mboten niki urusan hukum, ora kok nyinggung wong melarat. Dulu dia itu pernah janggal dengan hadis itu. Wong Nabi biasanya ah ahini miskinan, kepengen melarat kok iki kok muni fakir ku mendekati napa? Kafir. Dia ini janggal kok. Kok Nabi kesane arogan? Biasanya Nabi ku bilang melarat tiga ora. Karena adiknya melarat kepengen dibilang Nabi. Jadi roh hadis kadal fakru ayakuna kufron itu janggal deh. buar ngalami nasib ngoten tangisan. Deh. Walhasil adiknya metu gak kerja terus metu ikulo mbek nangis. Kualat tenan kesulitan. Jadi ini cerita, sama rasa tersinggung cerita hukum. Berarti kalau sekarang umat Islam berpolitik itu baik karena lewat partai Islam umat Islam itu nanti sholatku gak aneh. Sanggup aja ben sholatku gak aneh kue duwe duwe di kekuatan sistem sosial yo baik tapi kabeh nggo yoga keberlangsungan salat ora khadzun nafsi Sanggup aja di duwe gue aku nak salat ana sing larang tapi nak duweku gantung wong sing ora salat iso wae aku dilarang so salat iku iku yo wes masuk alladzina immakannahum fil ardi aku salat di kula suwun sampean sing melarat Ya cita-cita wae duwe dhuwit sing dadekno gampang salat. Lah nek sampean wis betah melarat, tapi kula melarat lah salat teng mriki lancar ya alhamdulillah. Jadi kan gak masalah kan gak ada akibat popo. Tapi ki aja mikir ngono, gara-gara melarat tembus untuk turunan iso wae anak sing buruh. Sebenarnya ngalami hal yang tidak kamu ala ala. Ya kan mungkin saja saking kowe melarat terus anak mesuk buruh di Jakarta sing roh sapa? Buruh ning wong sing ora salat. Ojo kok mentang-mentang kowe saiki gak ngalami, gak mikir anak, lha iku termasuk harus kamu pikirkan juga. Niki syariat. Kowe kudu mikir apa wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim apa dzurriatan afan khaufu alaihim. Tetep kudu mbok pikir. Mulane ketika nek kanjeng Nabi beja-bejane wong iku sing duwe utopangkat utawa pangkat sing yutahassanu bihi min dini, sing iso nggo bentengi napa agama. Lah anak kowe nglakoni ngono demi anak iku tidak ngurangi zuhud. Bahkan kok Nabi jadi panitia anak-anak sampeyan. Iku sing diceritakno ning asabul kafi. ketika ono cah cilik anak wong soleh. Abai kabundut. Abai sempat nyimpen mas batangan keling-eling kene. Ya. Dadi sik ono wong soleh mati nyimpen mas apa? Batangan ora. Mboten mas batangan ora mas. Disimpen neng tembok. Suatu saat tembok ini badai rubuh. ini nak rubuh Mas Batangan ya konangan. Nak konangan dipek wong dolim. Dolim. lalu apa rubuh toto Nabi sinten? Khidir. Nabi Musa protes, wong karuan tembok apa rubuh kok buat toto, padahal penduduk gini iku wongnya nakal-nakal. Terus jawab Nabi Khidir seperti wa amal jidaru nali li ini napa ini, fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma soliha. Jadi fatwa-fatwa zuhud sing berlebihan wong ra oleh nabung ngomong kosong, tak jamin. Itu ditentang oleh ulama-ulama syariat. Karena di cerita Ashabul kafi ini jelas kan, wong soleh nyimpen emas batangan ning tembok demi anake, keberlangsungan kesalehan apa? Anake. Ternyata dipanitiani Nabi Khidir. Supaya emas ini gak jatuh ke tangan-tangan orang zalim. Toh orang ini ketika nyimpen tetap disifati Allah wa kana abuhuma solihah. Iku nak nunjukno nak wong soleh nabung iku gak ngurangi kesale kesalehan. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah nak ora nabung ora saleh innalillahi wa inna ilaihi ora usah ngono ora usah mbok jerok-jerok napa pokoke intine iku ana ayat wong soleh nabung iku gak ngurangi kesalehan. Wa kana abuhuma salih. Saya wong uang dorang Sung sing fatwa zuhud berlebihan nganti wong itu duit duit dosa. Padahal mau dukung awak ide paham gak? sing fatwa dukung napa? awake dhewe. Keliru, pokoke barang gak berlebihan keliru. Lah sing seneng ya berlebihan. Nganti miliaran ku gak jelas hitungane. Ya nak cara kula sak sedengan ya, misalnya sak rugen mati ya warisan piro kan? 50 juta. Piro? Mesin bubut. Mesin bubut. Mesin bubut tak anake cek kangelan. Maksudnya saya kangelan ngerjakno. Nak nama sak karek ngedol, loh. Mboten sing bener ya Mas utawi ya tabungan lho. Mesin bubur padha karo kayak penggawean. Mboten kula setuju mbek fatwane Ibnu Khaldun karena berdasar sejarah itu enggak ada nabi kecuali dari keluarga terhormat. Lah terhormat itu tadi terus kata Imam Ghazali sebetulnya ada harus terhormat kamu jadi presiden atau bupati. Ada adnal mal, ini rumah nontonnya. Ada adnal mal atau adnal jah yang yutahassanu bihi min dini supaya bisa menjaga agama. Nah sekarang kalau pertanyaannya gimana Gus kalau globalisasi itu tadi? Jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya, terus masjid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan umat Islam mayoritas nyoba di Indonesia, terus gentinan Islam sing minoritas di negara lain ditindak. Itu jangan-jangan kita termasuk sebab dan teori itu juga sah. Wong pangeran yo momo tenan, cara ora pangeran yo kapok tenan mbek teori iku. Cara ora pangeran. Banyak niku nyata. Wong sahabat tuh jenenge sahabat anyar-anyar Islam ge over. Kados Ruhin Mustafa seneng-seneng keluar atau over. Sanging overe bendina misoi gereja, mrisoi misoi watu pangeran itu. Jiancuk watu kok disembah. Pangeran opo watu jancuk watu disembah. Akhirnya wong kafir malah sepi, jancuk pisan pangeran. <laughs> Pangeran akhirnya kena kan pangeran ya pangeran Allah akhirnya kena. Akhirnya ono syariat anyar. Wala tasubbul ladina tu'una min dunillah fayasubbu wa aduam bi ghairi ilm. Mat sahabatmu aja oleh misoi pangerane wong kafir. Kurbane aku mat. <laughs> Jadi jangan kira jangan kira semangat tuh. Ya. Misalnya kayak ruhen terus semangat ngiyakno aku ora ngiyakno Kiai Liya aku ora damuk Kiai akeh. Dadi kabeh melane Nabi nate dawuh la ya subur rajulu abahu. Wong jogeman misoi bapake. Sampai Nabi dibantah ya Rasulullah wa hal ya subur rajulu abahu. Mosok tiang misoi bapake piyambak. Terus Nabi jawab, ya subu abar rojuli, ya subur rojulu abahu. Ya misoi bapake wong, akhirnya bapake dekne dipisoi. Ya mau misoi pangerane wong, akhirnya pangeranem dipisah. Ila pangeranmu gue sopor Allah kan. Nah sistem global itu ya teori itu ya mungkin. Jadi kalau anda berbuat baik sama agama lain, mungkin agama lain berbuat baik sama kita. Di negara yang saudara kita minoritas, kayak di Bosnia, di ya di Rohingya, di Phuket, di macam-macam, di Mindanao, mungkin bahkan di Amerika Mulane wong kendel ning Pulau Jawa perlu ditakoki, kowe kendel mergo mayoritas apa mergi yo? Ya? Mergo jihad. Sama tak cerita ini kisah nyata kulon di konco khusuk era karuan. Nak nang ora salat di era karuan. Islam mau po Islam ra solat gini. Suatu saat dek niku urip era karu-karuan akhirnya pindah ning Irian Jaya. neng daerah mayoritas Kristen. Bareng kenalan kabeh jenenge martune sapa Kristen-Kristen. Suatu saat kenalan mek wong jenenge Kristen Abdullah alhamdulillah. Padahal wonge ora salat. <laughs> Mergo butuh tenan, butuhe ketemu Islam, rasola salat tak elas, penting apa? Islam. Terus dia ini sadar bener jenengan Gus. Kulo gedhe ngras wong ra salat iku mergo ning Jawa, Gus. Bareng ning Sumatera, ning di daerah Irian. Gak iso gedeng. Kowe gedeng wong ra salat tak ning Jawa, jajal ke manggon Amerika. Ketemu wong asal padha Islam ya wis seneng. Lah iya artinya hukumnya wong gak ternyata ada ruang dan apa? Waktu. Ya kok gue darah ini bujum mergo ora tau metu. <laughs> ya kok ngono. Sering metu mesti tak ngerti kan waduh. waduh. uang <laughs> wong <laughs> orang ono sing bener asli paham iki cerita. Wong itu asli dari ono yang bener. Angger ana pembanding ya takobal apa napa? Minna minkum takobal apa? Ya kan. Mulane nganti dadi guyonan kena apa wong tawaf kok asring bojone do ucul. Mergo sing lanang ndelok bojone wong liya. <laughs> Lali bojone sing elek terus dibar dibarno. Ya tenan sebagian yang ngono tenan. Wong akeh sing diamuk sing lanang. Wong kok ayune ngono. Ngomong apa, Pak? <laughs> Lho niku kanca kula tenan. Ngomong apa, Pak? Ya jujur wae jare sing lanang siapa? <laughs> Masa wong jujur gak oleh jare apa? Wong jujur apa?